Allahil Adil Azim. Amma ba'du. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di tempat ini di tempat yang paling Allah muliakan, Allah mengumpulkan kita ya, duduk sama-sama dalam rangka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis tersebut ya, dijelaskan oleh para ulama yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan hadis tersebut dalam rangka kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil jaza amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir tentang bab ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita sampai di hadis nomor 200 181. Qala al-Imam Tirmidzi haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an ibn Shihab an Sa'ib ibn Yazid an al-Muttalibi ibn Abi Wada'ah as-Sahmi an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi sendiri di kitab Jami' Tirmidzi. Berkata Imam Tirmidhi menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansori, beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'an, beliau berkata menceritakan kepada kami Malik, Malik bin Anas ya, Malik bin Anas atau yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Imam Malik dari Ibnu Syihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim. Dari Sa'ib bin Yazid Sa'id bin Yazid adalah sahabat termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anil Muttalibi ibni Abi Wada'ah As-Sahmi. Sahabat ini mengambil hadis dari sahabat yang lain, Muttalib bin Abi Wada'ah As-Sahmi. Ya, jadi sahabat Sa'ib mengambil hadis ini dari sahabat yang lain, Muttalib. Kemudian mengambil dari sahabiat sahabat perempuan sekaligus istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam Habsah. Berarti ada berapa sahabat di sanat ini? Tiga. ya. Yang pertama Sa'ib, yang kedua Mubalib, yang ketiga Habsah. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain meriwayatkan hadis. Riwayat sahabah anis sahabah atau riwayat sahabi anis sahabi. Hadis ini menunjukkan di dalam sanatnya ada sahabat mengambil hadis dengan sahabat yang lain. Ada tiga sahabat, Sa'ib, Muttalib dan Hafsah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qalat istri Nabi ini mengatakan, Hafsah adalah anaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi empat khalifah itu dua pertama sahabat sekaligus mertua, dua yang berikutnya sahabat sekaligus menantu. Abu Bakar punya anak Aisyah dinikahi oleh Rasulullah. Umar bin Khattab punya anak Hafsah juga dinikahi oleh Rasulullah. Jadi dua pertama itu mertua, dua berikutnya menantu. Utsman menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, Ali menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata istri Nabi Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bisurati wa yurattiluha hatta takuna atwala min atwala minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah sambil duduk ya, salat sunnah sambil duduk. Ini menunjukkan bahwa boleh salat sunnah dengan duduk sekalipun tidak ada uzur. Tetapi bagi orang yang selain Nabi, ketika dia sholat sunnah padahal dia mampu untuk berdiri tapi dia duduk, maka pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Adapun Nabi, sekalipun Nabi beliau sholatnya sambil duduk tidak sama dengan kita. Tetap dicatat sebagai sempurna pahalanya walaupun beliau sholatnya duduk. Dan di hadis sebelumnya kita sudah menjelaskan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuka sholatnya dengan duduk. Kemudian di rakaat berikutnya beliau ber, berdiri. Boleh juga seandainya kita memulai sholat sunnah berdiri, kemudian di rakaat yang berikutnya duduk, maka juga boh, boleh. Setengah-setengah, setengah berdiri, setengah du, duduk. Atau full duduk, bagus lagi kalau full full berdiri. Ini adalah terkait Eh, tentang sholat sunnah dan tidak boleh kalau seandainya sholat wa wajib. Kalau sholat wajib berdiri bagi yang mampu hukumnya adalah rukun. Kalau dia tidak mengerjakan rukun maka sholatnya tidak tidak sah. Ini kalau sholatnya far, fardu. Nah ini ulun sering ulang bahwa agar jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah terlebih lagi koler-kolernya, lagi futur-futurnya maka kerjakan dengan du duduk agar sholat itu bisa terjaga ya sekalipun pahalanya tidak sesempurna ketika ber, berdiri demi menjaga apa keistiqomahan salat sun, sunnah. Kata uh, Hafsah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat sunnah sambil duduk dan membaca surah. Beliau membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan, ya, tidak cepat-cepat dengan tartil sampai lama dan sangat lama dalam membacanya. Semakin lama, semakinlah lama. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan tartil lama, kemudian semakinlah lama. Nanti disebutkan oleh Syekh Abdul Razak kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai membaca surah dengan tartil lama, kemudian berikut berikutnya semakin lama. Nah kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Eh, Hafsah di sini mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sholat sunnahnya sambil duduk. Nah di sini eh, eh, Hafsah mengatakan dengan kalimat subhah yusalli fi subhatihi sholat sunnah. Jadi subhah maknanya adalah an-nafilah sholat sunnah. Kan subhah, subhah itu secara bahasa artinya apa? Tasbih. Subhah tasbih. Ya. Diambil dari kalimat tasbih. Kenapa subhah salat sunnah ya itu diambil dari kalimat sabbaha atau subhah atau tasbih dikarenakan salat itu banyak di dalamnya tas tasbih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita ruku subhana rabbiyal azim bertasbih ketika sujud subhana rabbiyal a'la isinya banyak tas tasbih dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah sambil duduk dan demikian itu ketika di akhir akhir masa hidup beliau tatkala menjadi berat untuk berdiri. Ini di menghujung usia beliau. Ketika beliau susah untuk berdiri, ada kesulitan, maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam salat sunnahnya sambil du duduk. Nah, kemudian kata eh, kata istri Nabi ini mengatakan Hafsah dan beliau membaca surah dan mentertilkannya sampai sangat sampai lebih lama kemudian sangat lama. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin membaca Al-Quran tadi semakin lama semakin panjang. Bisa babi tartil wa taratsul wa tadabbur. Disebabkan tartil yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam baca dengannya sekaligus Rasul membaca dengan tadabbur, merenungkan ayatnya. Dan ini membantu seseorang untuk khusyuk dalam sholat, dia membaca dengan tar tartil dan juga memahami mak maknanya. Ya minimal kita tahu terjemahnya, sekalipun belum tahu tafsir tafsirannya. Yaitu dengan tartil pelan-pelan dan juga dengan tadab tadabur merenungkan apa yang kita baca. Bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merenungkan apa yang beliau baca Fa'idha marra bi ayatin fiha azabun ta'awwadha billahi tabaraka Dan apabila Rasul melewati ayat, di dalamnya terdapat siksaan Allah tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul berlindung darinya. Ketika melewati ayat yang isinya tentang siksaan Allah, maka Rasul shallallahu alaihi wasallam mengucapkan billahi min a'udzubillahi billahi nari jahannam atau yang semisalnya aku berlindung kepada Allah dari siksa api neraka jahan, jahanam. Tapi ini ingat bahwa ketika kita membaca ayat ada ayat azab kemudian kita berlindung darinya ini salat wajib ke salat sunnah? Salat sun, sunnah. Kalau kita sebagai makmum maka akan menyibukkan kita dari mendengar bacaan i, imam. Nah, padahal kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan i, imam. Jadi ini kapan? Ketika sholat sunnah terlebih adalah qiyamul lail sholat tahaj, tahajud. Pian bisa menangis ketika membaca ayat-ayat pelan-pelan dan pian paham maknanya. Terlebih misalnya tentang perkara kedahsyatan hari kiamat. Itu banyak di juz 30 ya. Di surah-surah pendek itu banyak bercerita tentang hari kiamat. Contoh surah Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha ketika bumi digonjangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya wa akhrajatil ardu asqam wa akhrajatil wa akhrajatil ardu asqalaha dan bumi mengeluarkan isi perutnya saking bergoncangnya atau gempa bumi yang ada di hari kia, kiamat proses sebelum terjadinya hari kiamat maka bumi mengeluarkan isi perutnya ada dua tafsiran isi perut bumi yang dia keluarkan ketika gempa bumi tersebut terjadi. Satu mayat-mayat. Sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad mengeluarkan mayat-mayat tersebut terkeluarkan dari perut bumi. Yang kedua benda-benda berharga. Tafsiran yang kedua benda-benda berharga seperti emas, perak dan seterusnya. Tapi manusia ketika itu ketika bumi mengeluarkan isi perutnya tidak berselera, tidak berkeinginan untuk mengumpulkan emas tersebut. Kenapa? Karena lagi dahsyatnya gempa bumi, goncangan bumi, ya. Sehingga mereka tidak berselera untuk mengambil emas tersebut, mereka memikirkan keselamatan masing-masing. Nah, itu kita renungkan tentang surah Zalzalah saja kita baca, ya. Itu sudah menanamkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kita mentadabburi dari ayat yang kita kita baca, ya. Nah, kemudian kata Syekh mengatakan Wa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Dan apabila Rasul melewati ayat di dalamnya ada tasbih, ada pengagungan eh, kalimat memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul bertasbih, mengucapkan subhanallah. Wa idza marra bi ayatin fiha rahmatun sa'alallaha min rahmatihi. Dan apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul meminta rahmat tersebut ya. Jadi ini makanya tidak bisa kita mengamalkan hadis demikian kecuali kita paham maknanya yang kita baca, kecuali kita tahu terjemah yang kita baca. Ini tentang azab kita berlindung dari azab tersebut. Ini tentang rahmat kita meminta rahmat tersebut. Ya Allah, berilah rahmatku. Allahumma inna nas'aluka rahmatak Ya Allah kami meminta rah rahmatmu. Fatakunus suru fatakunus suratu bidzalika atwal minallati atwala minha. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dengan tartil kemudian kalau melewati ayat azab Rasul berlindung darinya. Kalau melewati ayat tasbih Rasul bertasbih. Kalau melewati ayat tentang rahmat Allah Rasul meminta maka surah yang beliau baca semakin lama semakin pan panjang. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Rasul membaca dengan tartil, dengan tadabbur, kemudian diselingi dengan bacaan-bacaan tertentu tergantung ayat berbicara tentang apa. Ketika tentang neraka Rasul berlindung, ketika tentang surga Rasul meminta, ketika ada tasbih maka Rasul mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacaan Rasul di dalam salatnya semakin lama semakin pan semakin panjang. Hadis ini ada beberapa yang kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Kemudian yang kedua bahwa dianjurkan seorang muslim ketika dia sholat sunnah, terlebih sholat qiyamul lail, sholat tahajud, dia membaca dengan tartil. Ya, dengan tartil, pelan-pelan, dan juga tadab, tadabbur. Untuk apa? Semakin khusyuk sholat kita Ya, semakin agar semakin khusyuk kita dalam sholat kita di keheningan malam ya. Lagi sunyi, kemudian kita di kamar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bayangkan kalau seandainya yang pian baca tentang misalnya perkara kematian atau tentang hari kiamat seperti surah Zalzalah tadi, pian baca terjemahnya. Pian baca tafsirnya banyak dijual di toko-toko, terjemahnya sudah ada tafsir Syekh Sa'di ya, yang ringkas pian baca, kemudian pian sholat dengan membaca surah tersebut. Ya. Pian membaca tentang bagaimana proses terjadinya hari kiamat luar biasa. Bukan cuma bumi yang bergoncang sedahsyat-dahsyatnya, sampai-sampai perempuan yang hamil keguguran. Sampai-sampai ibu yang menyusui meninggalkan anak yang disusui. Kan anak yang disusui itu anak yang paling sayang, yang paling dijaga. Saking dahsyatnya guncangan tersebut, anak pun dia tinggalkan. Kenapa? Karena sudah tidak memikirkan apa-apa lagi kecuali keselamatan dirinya sendi sendiri. Kemudian manusia ketika itu seperti orang mabuk, padahal tidak mah mabuk sekonyong-konyong. Karena dahsyatnya gempa bumi yang ada terjadi, yang terjadi sebelum hari kiamat. Itu luar biasa, luar biasa. Nah, gem tanda-tandanya saja yaitu ada gempa bumi, tidak sama unfatorat ketika langit terbelah langit terbelah, kemudian gunung berterbangan seperti awan. Itu cuma tanda-tanda hari kiamat, apalagi kiamatnya di padang mahsyar lebih dahsyat lagi ketika sirat, ya ketika mizan ada timbangan dan seterusnya. Maka hari kiamat lebih dahsyat lagi huru-haranya dibandingkan tanda-tanda sebelum kia, kiamat. Kita renungkan hal-hal tersebut ketika kita sholat kita baca surahnya ya Kemudian ketika ada tentang azab Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang rahmat Allah, surga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti melahirkan khusyuk dalam salat. Bahkan bian bisa menangis ya. Mungkin di antara kita belum pernah salat sambil menangis ya. Mungkin pernah ketika ingat banyak bisa utang, salat <laughs> lalu menangis ya. <laughs> Karena sanggup membayar. Maksud ulun alasan karena khusyuk karena mentadaburi surah ya. Mungkin kita jarang, mungkin nggak pernah ya. Ketika sholat sambil menangis dalam keadaan sendirian. Kalau kita berjamaah, kadang kita bisa terbawa oleh si imam ya. Ketika imam menangis, padahal kan gak ada paham makna yang yang, yang sirin baca. <laughs> Tapi karena imamnya menangis, biar juga menangis. Maksud ulun salat dengan sendirian ya. Itu bisa kita kita kita bisa amalkan ketika salat sunnah qiyamul lail kemudian kita baca surah dengan tartil tadabbur kemudian ketika melewati ayat yang berkaitan azab berlindung melewati ayat yang berkaitan rahmat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mena kita bisa menangis atau tentang ayat-ayat yang berkaitan uh, pelaku dosa ya tentang maksiat bahwa rahmat Allah meliputi bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas maka keampunan Allah Subhanahu wa taala juga sangat sangat luas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalipun banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. <clears throat> Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa salat qiyamul lail sunnahnya dipanjangkan. Sunnahnya di dipanjangkan ya. Walaupun boleh kita tiga kul ya, boleh-boleh saja Al-Ikhlas, al falak An-Nas, tapi afdalnya mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka dengan uh, waktu yang lama ya ketika berdiri maka dilamakan membaca surahnya. Di hadis sebelumnya kita mengetahui bahwa di antara para sahabat ya mereka sangat ingin mengetahui ibadah Nabi di malam hari. Kan mereka nggak bisa tahu kecuali mereka menginap di rumah di rumah Nabi karena Nabi mengerjakan qiyamul itu di dalam rumah. Maka ada Abba, uh, ada sepupu Nabi Abdullah bin Abbas punya bibi Maimunah. Jadikan mahram, maka boleh me menginap. Sambil guring menginap di rumah Nabi ketika itu bermalam kepada Maimunah, Abdullah bin Abbas melihat bagaimana ibadah Nabi di malam di malam hari dan seterusnya ya. Kemudian hadis yang ke nomor 282. Berkata Imam Tirmidzi al Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani Qala haddathana al-Hajjaj ibn Muhammad an ibni Jurayjin qala akhbarani Utsman ibnu Abi Sulaiman anna anna Aba Salamah ibn Abdurrahman akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu taala anha akhbarathu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalis. Hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani rahimallahu taala. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Hasan bin Muhammad Az-Za'farani beliau berkata menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij beliau berkata menceritakan kepada kau kepadaku Utsman bin Abi Sulaiman bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman Abu Salamah tabi'in anaknya Abdurrahman bin Auf Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadanya bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha akhbarathu bercerita kepadanya kata Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat atau meninggal dunia sampai kebanyakan salat beliau bahwa jalis dalam keadaan du, duduk. Tapi salat beliau ini salat sunnah. Kebanyakan salat beliau dalam kurung salat sunnah yaitu du, duduk ketika di penghujung usia beliau. Ya, ketika beliau sudah semakin tua, semakin berat itu salat sunnah ya, bukan salat wa wajib. Kalau masih mampu salat wajib maka hukumnya adalah huru rukun. Ini hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Hadis nomor 283 <clears throat> berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, beliau berkata menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim Beliau berkata menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala beliau berkata sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis-hadis selanjutnya ini tentang salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Nah, jadikan judulnya had, e, bab ini tentang ibadah Nabi, tapi lebih khusus berkaitan tentang salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Sebagian besar hadisnya adalah tentang salat sunnah Nabi di malam hari. Di, di penghujung hadis, Imam Tirmidzi menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan ibadah Nabi umum, mau di malam hari atau di siang hari, yaitu salat sunnah rawatib. <clears throat> Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Yang mengiringi salat wajib atau salat fardu. Baik sebelum salat fardu atau setelah salat fardu. <clears throat> Kapan waktunya? Ketika ba'diyah, contoh misalnya adalah ba'diyah zuhur. Ya. Maka e, waktu ba'diyah itu adalah selama waktu sholat fardu tersebut masih ada. Contoh pian misalnya sholat uh, qobliyah. Setelah azan pian sembahyang qobliyah zuhur. Dua rakaat kah atau empat rakaat. Kemudian setelah zuhur pian tidak langsung sholat sunnah ba'diyah. Kemudian pian boleh ke rumah guring dulu. Bangun jam tiga Apakah boleh sholat ba'diyah zuhur? Maka jawabannya boleh. Selama waktu zuhur masih ada. Kan biasanya kan kuyuhan atau guring. Bangun setengah empat. Belum sholat ba'diyah zuhur. Sedangkan asar jam empat. Ada setengah jam maka boleh enggak? Boleh. Selama waktu zuhur masih ada. Ya, begitu pula isya, begitu pula yang lainnya. Maka boleh seandainya pian tunda, keuyuhan dan seterusnya. Tetapi afdolnya ya agar jangan sampai Kada ingat, jangan sampai kelalaian maka langsung dikerjakan. Kemudian biasanya ya, kita kan inginnya sholat sunnah itu di rumah. Tapi terkadang kebiasaan kita kalau sholatnya di rumah dia ya, bisa kada ingat <laughs> atau kada tegawi, maka lebih baik sholatnya di di masjid saja. Itu pernah ulun dengar uh, fatwa dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ketika ter, eh, terkadang kita sebagai ya, seorang apa seorang muslim ya ketika boleh ke rumah kadang lupa kadang bermain dengan anak-anak bermain dengan istri sehingga kadang ingat kadang ingat lagi salat ba'diyah maka lebih baik dikerjakan di di masjidnya sehingga kita bisa menjaga dengan rutin salat-salat sunnah tersebut <clears throat> Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan ini salat sunnah rawatib versinya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dhuhri. Saya salat bersama Nabi dua rakaat sebelum zuhur. Maksudnya bukan bukan bersama salat berjamaah bukan. Maksudnya Nabi salat dan juga beliau salat. Saya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelah zuhur. Ini, ini versi dari Abdullah bin Umar. Salah sunnah rawatib sebelum zuhur dua, setelah zuhur dua. Nah jadi salah sunnah rawatib berkaitan dengan zuhur itu tiga versi. Yang semuanya ada dalilnya, tiga versi. Yang pertama empat rakaat sebelum dan setelah zuhur empat rakaat sebelum dan setelah zuhur. Versi yang kedua, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur. Versi yang ketiga, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur. Adapun eh, rawatib empat se sebelum zuhur dan empat setelah zuhur, ini ada hadis yang lain yang menyebutkan keutamaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang yang salat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur 4 rakaat. Allah akan merahmati orang ter tersebut. Selain dia mendapatkan salat sunnah rawatib dan dia juga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan salat sunnah rawatib hukumnya adalah sunnah muakkadah. Salat sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Karena Rasulullah selalu merutinkan salat sunnah tersebut. Jadi rawatib itu ada yang muakkadah dan ada ghairu muakkadah. Ada yang sangat ditekankan, ada yang tidak terlalu ditekankan seperti qabliyah, asar. Walaupun tidak terlalu ditekankan, bukan namanya muakkadah, tetapi ghairu muakkadah tidak terlalu ditekankan, tapi orang yang salat asar 4 eh, salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat juga mendapatkan keutamaan rahimahullahu mra'an salla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati seseorang yang salat sunnah empat rakaat sebelum ah, asar. Sekalipun dia bukan muakkadah, tetapi ghairu muakkadah, tetap kita berusaha menjaga untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Umar mengatakan, e, saya salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelah zuhur dan dua rakaat setelah maghrib di rumahnya dan dua rakaat setelah isya ini juga di rumah beli beliau. Ini menunjukkan bahwa berapa jumlah salah sunnah rawatib riwayat Abdullah bin Umar. Dua, dua ketika zuhur, dua sebelum zuhur, kemudian setelah zuhur dua empat. Ada berapa? Di sini disebutkan delapan ya. Padahal tidak disebutkan apa? kau eh, qobliyah subuh. Sebenarnya riwayat beliau ini adalah 10 rakaat ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh ya. Tetapi di sini beliau tidak sebutkan, nanti ada disebutkan di riwayat yang yang lain. Nah, kita baca dulu penjelasan Syekh Abdul Razak. Hadza fi sunanir rawatib wal ahaditsul lati qablahu fi nafilatihi sallallahu alaihi wasallam fil laili. Wa sayati an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma aydan dzikru raq'ataini ini al-fajri fa hadha asyru raka'atin tusamma rawatib wa hiya sunnatun muakkadatun wa ajruha indallahi azim. Kata Syekh mengatakan inilah salat sunnah sunnah rawatib dan hadis-hadis yang sebelumnya itu menyebutkan ibadah salat sunnah Nabi di malam hari. Adapun yang akan datang dari Abdullah bin Umar juga menyebutkan dua rakaat sebelum subuh, tapi di sini tidak disebutkan. Hadis yang lain dari Abdullah bin Umar juga ada riwayat menyebutkan dua rakaat sebelum subuh. Maka inilah salah sunnah rawatib jumlah, jumlahnya ada sepuluh roka, rakaat. Kan secara bahasa rawatib atau rotibah itu adalah sesuatu yang berurutan. Sesuatu yang berurutan. Maka secara bahasa makna ini juga berkaitan dengan secara syar'i. I yaitu salat salat ini, salat sun, salat sunnah ini dikerjakan berurutan sebelum atau setelah salat far, fardu. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan dan pahalanya di sisi Allah besar. Kata Syabdur Razak dan pahalanya di sisi Allah adalah be besar. Dan akan datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sholat sebelum zuhur empat roka, rokaat. Ini dari riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qobliyah zuhurnya dua. Nanti riwayat yang lain dari Aisyah radhiallahu taala anha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qobliyah zuhur empat rokaat. Famin ahli ilmi man hamala dzalika ala halaini famarratan yusalli arba'an kama rawat Aisyah wa marratan yusalli thintaini kama rawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kan di sini riwayat Abdullah bin Umar salat qabliyah zuhurnya dua. Kemudian di riwayat Aisyah Nabi salat qabliyah zuhurnya empat. Maka di antara ulama ada yang membawakan hadis-hadis ini kepada dua keadaan Nabi. Nabi terkadang qabliyah zuhur 4 rakaat dan terkadang qabliyah zuhur 2 rakaat. rakaat. Kalau 4 rakaat riwayat Aisyah, kalau 2 rakaat riwayat Abdullah bin Umar. Yang mana Nabi dua-duanya pun juga mengerjakan demikian. Terkadang 4, terkadang 2. Hadis yang berikutnya, nah ini uh, hadis yang menyebutkan tentang qabliyah subuh disebutkan juga adalah qabliyah subuh. Tadi kan Abdullah bin Umar tidak menyebutkan qabliyah subuh. Hadis nomor 284 berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani beliau berkata menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim beliau berkata menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi dari Abdullah bin Umar beliau berkata menceritakan kepadaku Hafsah Hafsah siapanya Abdullah bin Umar sama-sama anak. <laughs> Sama-sama anak. Kan Hafsah adalah anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab sama-sama anak kakak adik ya. Hafsah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat ketika terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh atau setelah azan subuh wa munadi dan memanggillah orang yang memanggil atau azanlah orang yang dan azanlah orang yang azan. Maksudnya adalah ini kubliyah su, subuh. Nah, maka lengkaplah riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa salah sunnah rawatib versinya Abdullah bin Umar 10 roka, rokaat. Dua kubliyah subuh, dua kubliyah zuhur, dua ba'diyah zuhur, 6. Kemudian dua ba'diyah maghrib, dan dua ba'diyah isya maka berjumlah se 10 adapun versinya Aisyah radhiyallahu taala anha 12 rakaat yaitu qabliyah zuhur 4 rakaat maka menjadi 2 12 pian bisa intinya adalah salat sunah rawatib yang berkaitan dengan zuhur bisa 14 rakaat dalam sehari maka kalau 14 rakaat kan 4 sebelum zuhur 4 setelah asar bisa 12 4 Qabliyah Zuhur, dua Ba'diyah Zuhur atau sepuluh versi Abdullah bin Umar yaitu dua sebelum Zuhur, dua setelah Zuhur. Intinya tiga, tiga digawi. <laughs> Mau sepuluh mau dua belas kah? Kadang kita sepuluh bisa. Kalau kita semangat empat belas maka boleh lebih bagus ya. Kemudian dua belas juga bi, bisa. Tergantung kitanya. Ya, ya kadang wakilah. Kadang itu subuh pas koma tanyar <laughs> agar ke masjid pada kalau mengerjakan apa namanya uh, qobliyah subuh. Boleh sebenarnya qobliyah subuh itu untuk dikodok, tapi syaratnya dia rutin mengerjakannya, maka baru boleh di dikodok. Kalau kada rutin dalam seminggu sekali misalnya kan nggak bisa ya. Harus rutin maka boleh untuk di dikodok. Syekh mengatakan fihi uh, afwan masih ada ketinggalan qala qala ayub berkata ayub perawi dari hadis ini wa arahu qala khafifataini dan uh, di sini terjemahnya apa ya Ayub berkata, "Wa urahu qala khafifataini." Aku diberi penjelasan bahwa salatnya adalah ringan atau pendek. Jadi salat sunnah ini ringan atau pendek, tidak lama. Kalau misalnya pian al-baqarah qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur tidak ya. Kata uh, siapa? Salah satu rawi ini Ayub, beliau mengatakan Ayub Astikhtiyani, beliau mengatakan, "Saya diberikan penjelasan bahwa Salat sunnah demikian itu pendek, tidaklah lama. Berbeda dengan salat ma malam, itu panjang. Kalau salat sunnah rawatib, maka Rasul mengerjakannya dengan pendek. Kalau qabliyah subuh kan ada bacaan surah tertentu yang dikhususkan oleh Rasul. Pendek. Rokat pertama Al-Kafirun, rokat kedua adalah Al-Ikhlas. Kemudian, Ba'diyah Maghrib pun juga ada surah yang khusus sama. Rokat pertama Al-Kafirun, rokat kedua Al-Ikhlas. Semoga masih ingat penjelasan Syekh Abdul Razak kemarin ya. Di antara rahasia Qabliyah subuh dengan dua surah ini, Ba'diyah maghrib dengan dua surah ini, agar seorang muslim membuka paginya dengan tauhid. Karena Al-Kafirun dan Ikhlas bercerita, bercerita tentang ketauhidan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ikhlas, kemudian di surah Al-Kafirun tentang tauhid uluhiyah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ba'diyah maghrib agar kita menutup hari kita dengan tauhid juga. Itu di antara rahasia seseorang yang merutinkan merutinkan qabliyah subuh dengan dua rakaat yaitu al dua surah al-kafirun dan al-ikhlas, ba'diyah maghrib juga dengan dua dua surah yang sama. Agar kita membuka hari kita dengan tauhid, kemudian menutup hari kita juga dengan tau tauhid. Itu kita bisa rutinkan ya. Jadi qabliyah subuh dengan al-kafirun dan al-ikhlas, ba'diyah maghrib pun juga dengan al-kafirun dan al-ikhlas. Tentang hadis tadi, Syekh Abdul Razak mengatakan fihi dzikruna filatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla salatil fajri wa hiya tatimmatul asyr rakaat. Di hadis ini menunjukkan penyebutan salat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh. Kan riwayat sebelumnya enggak ada. Riwayat yang setelah ini juga disebut, disebutkan bahwa uh, salat sunnah qabliyah subuh. Maka dia menjadi penyempurna 10 roka, rokaat. Fa inna bin Umar radhiyallahu taala anhuma ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli thamaniya rakaatin wa akhbarathu ukhtuhu Hafsah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ratibatil fajri li'annahu kana yusalliha fi baitihi fa asbahat asyran. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan, maka Abdullah bin Umar melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat delapan roka, rokaat. Dan Abdullah bin Umar diberitahu oleh saudarinya yaitu Habsah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan salat qabliyah subuh. Kenapa demikian? karena bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat sunnah qabliyah subuh itu di rumahnya. Makanya Abdullah bin Umar tidak tahu. Yang beliau tahu cuma delapan. Kemudian salat subuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam salatnya di rumah. Nah, tahunya Abdullah bin Umar ada salat qabliyah subuh itu diceritakan oleh Hafsah. Yang mana Hafsah adalah istri beliau sendiri, maka Abdullah bin Umar jadi tahu bahwasanya ada qabliyah subuh dari dari istri Nabi yaitu saudari beliau sendiri Hafsah, maka berjumlah menjadi 10 rakaat. Kemudian kata Syekh wahada rakaatani yusallihimal muslim ba'da tulu'il fajri wa ba'da nida'il munadi lis-salati wa sunnah fihima an tusallaya khafifataini fala yutalu fiha. Kemudian inilah dua rakaat yang seorang muslim mengerjakannya setelah terbitnya fajar dan setelah azan. Nah, jadi qabliyah jadi salat sunnah rawatib itu kalau qabliyahnya dikerjakan setelah azan. Kalau ba'diyahnya dikerjakan sampai habis waktu salat wajib tersebut. Berarti kalau pian zuhur maka boleh setengah empat, jam tiga selama waktu zuhur belum ha, habis. Salat isya ba'diyah pian bisa setelah jam 10, jam 11, jam 9 selama waktu Isya belum belum habis. Kemudian kata Syekh dan disunahkan pada dua rakaat tersebut yaitu qabliyah subuh bahwa mengerjakan salatnya ringan tidak dipanjangkan. Makanya Nabi membaca apa? Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas berbeda dengan salat sun sunnah di malam hari. Maka dengan panjang itu salat tahajud. Wa sunnatu fihi ma an yuqra'a fil ula biqul ya ayyuhal kafirun wa fis thaniyah biqul huwallahu ahad. Dan disunahkan juga pada dua rakaat qabliyah subuh membaca di rakaat pertama setelah Fatihah surah Al-Kafirun dan di rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Demikian pula salat sunnah ba'diyah mag maghrib. Di rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Jam berapa sudah, Pak? Eh. Ternyata hadis masih ada dua hadis lagi. Dan itu panjang buat ini eh. Penjelasannya cukup panjang Syekh Abdul Razak. Kita habiskan dulu hadis yang 284 ini. Kata Syekh mengatakan dan telah datang hadis dari sahabat Abu Darda Abu Darda nama asli beliau adalah Amir bin Uwaimir. Kita kan tahu dengan kunyah beliau Abu Darda. Padahal nama asli beliau apa? Amir bin Uwaimir. Amir bin Uwaimir. Dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhum. Abu Dzar siapa namanya? Jundub bin Junadah. Bukan Junub ya, Jundub pakai dal. Jundub bin Junadah. Yang disebutkan di Jami' Tirmizi jadi Imam Tirmidzi punya beberapa kitab. Nah, ini nama Syama'ilun Nabi. Ada lagi kitab yang paling terkenal masuk dalam Kutubus Sittah. Para ulama menyebutkan dengan Sunan Tirmidzi. ada yang lain mengatakan dengan Jami' Tirmidzi. Nah, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh dua sahabat ini disebutkan di Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi bukan di kitab Syama'ilun Nabi ini. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Berarti hadisnya apa? hadis kudusi dari Rasulullah dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman Ibnu Adam irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul hadhil arba' indi hiyal fajru wa sunnatuha nah dari sahabat Abu Darda dan Abu Dhar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla bahwasanya Allah berfirman wahai anak Adam salatlah untukku di awal siang empat rakaat niscaya aku akan mencukupimu di akhirnya ketika kita <clears throat> salat di awal siang maka Allah akan mencukupi di akhirnya maka Ibnu Qayyim mengatakan di Zadul Ma'ad saya mendengar guru beliau sendiri Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan empat rokaat di awal siang ini maksudnya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah sholat subuh dua rokaat dan sholat sunnah qobliyahnya. Ketika seseorang itu sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh berarti kan empat rokaat. Maka <clears throat> sesuai dengan hadis ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, akfika akhirahu. Aku akan mencukupimu di akhir di akhir siang. Apa maksudnya? Akan hadis ini diriwatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab Jami' Tirmidzi. Maka kita buka kitab Jami' Tirmidzi ada namanya Tuhfatul Ahwazi karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Beliau mengutip perkataan ulama yang bernama Abtibi. Ulama yang bernama Imam Abtibi ini mengatakan apa yang dimaksudkan dengan akfika akhirahu? Aku akan mencukupimu di penghujung hari. Maksudnya adalah akfika syughlaka wa hawaijaka aku akan mencukupimu dengan kesibukanmu dan juga dengan hajat-hajatmu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi hajat-hajat kita di siang tersebut sampai di penghujung si siang. Wa adfa'u anka ma taqrahuhu dan aku akan menjagamu dari sesuatu yang engkau benci, yang engkau enggak suka ba'da salatika ila akhirin nahar. Setelah salatmu, yaitu salat apa tadi? Qabliyah subuh dan salat subuh sampai penghujung si siang. Hajat kita akan dikabul dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan menjaga kita dari sesuatu yang kita benci sejak kita mengerjakan empat rakaat tadi sampai di penghujung si siang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Hadis tersebut adalah empat rakaat yaitu dua rakaat subuh dan qobliyahnya. Maka Allah akan mencukupkannya di penghujungnya. Maksudnya apa? Allah akan mencukupkan hajat-hajatnya dan Allah akan menjaganya dari sesuatu yang dia benci setelah empat rakaat tadi sampai di penghujung si siang. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam At-Tibi yang disebutkan di kitab Tuhfatul Ahwadi Wallahu a'lam Bissawab Oh, masih sedikit lagi palah. Ini ada sedikit lagi nah dari Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak meneruskan, "Walladzi yukrimuhu Allahu azza wa jalla yuaddi fi awwalin nahari salatal fajri wa yusalli qablaha an-nafilata yukfi an-nahara kullahu wa hadza thawabun 'azimun la yanbaghi li aqilin an yufawwitahu ala nafsihi." Dan orang yang Allah muliakan dan Allah orang dan dan orang yang Allah memuliakannya dan orang yang Allah muliakan orang tersebut maka dia akan menunaikan salat subuh di awal siang dan juga salat sebelumnya salat sun sunnah qabliyah subuh maka niscaya Allah akan mencukupkan siangnya semuanya semenjak dia mengerjakan salat tersebut sampai di penghujung si siang dan ini adalah pahala yang besar keutamaan yang besar yang tidak sepantasnya bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Kata siapa? Syekh Abdul Razak. Nah, jadi ini bagi orang yang Allah muliakan. Nah, tanda orang kata Syekh Abdul Razak dan orang yang Allah muliakan, maka dia menunaikan ibadah ibadah ini atau salat empat rakaat ini. Berarti pemahaman sebaliknya apa? Kalau Allah tidak memuliakan orang itu, maka dia tidak sanggup untuk mengerjakan dua ibadah, eh, dua empat rakaat salat tadi. Entah dia cuma sholat subuh saja tidak qabliyah su, subuh. Nah ini menunjukkan bahwa di antara keutamaan yang besar dari sholat qabliyah subuh dan subuhnya adalah pahala yang Allah sebutkan tadi ya bahwa Allah akan mencukupkan akhirnya di antara maknanya adalah kata Imam At-Tibi Allah cukupkan hajatnya dan Allah jaga dia dari sesuatu yang dia benci dan semenjak dia mengerjakan empat rakaat tadi sampai di penghujung si siang Nah, makanya kan salah sunnah rawatib itu kan tidak dianjurkan ketika safar kecuali satu apa? Qabliyah subuh. Qabliyah subuh Nabi ketika safarkah, tidak safarkah selalu merutinkan qabliyah su, subuh. Beda dengan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur ketika safar maka Nabi tidak mengerjakan. Maka itu menunjukkan tidak dianjurkannya salah sunnah rawatib ketika sah, safar kecuali satu Nabi tetap merutinkan sekalipun safar itu qabliyah su, subuh. Itu salat sunnah rawatib tidak dianjurkan. Salat yang lain tetap dianjurkan. Salat duha tetap dianjurkan. Salat witir, tahajud tetap dianjurkan sekalipun sah, safar. Yang tidak dianjurkan cuma rawatib itu pun selain qabliyah su, subuh. Wallahu a'lam bisawab. Masih ada tiga hadis lagi ya yang berkaitan tentang ibadah Nabi. Tapi ini tentang salat sunat di siang hari atau di malam hari yaitu salat sunat rawatibah.